Dan telah kita lewati yaitu tanbih dari Syekh Saleh Fauzan taala yang berkaitan tentang apabila wanita yang sudah suci pada waktu asar apakah ada kewajiban baginya untuk sholat buhur dan juga begitu pula wanita yang sudah suci tengah malam. Apakah ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan sholat maghrib? Dan pembahasan ini telah kita bahas bahwa yang rajih yang dia wajib adalah sholat pada waktu itu. Kalau dia sucinya pada waktu asar, maka yang dia wajib hanya sholat asar saja. Dan kalau dia suci pada akhir malam atau tengah malam, maka yang wajib bagi dia yaitu melaksanakan sholat isya saja. Dan Al-Alama Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih di dalam fatwanya dan juga beliau mempunyai satu karangan khusus yang berkaitan tentang permasalahan ini yaitu ad-dima at-tabi'iyah darah kebiasaan wanita dan Al-Allamah Syekhul Utsaimin rahmatullahi taala alaih menjawab bahwa apabila wanita itu suci pada waktu asar maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat duhur. Begitu juga apabila wanita suci pada tengah malam tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat maghrib. <clears throat> Dan Allah Syekhul Utsaimin rahmatullahi taala alaih berdasarkan dengan hadis Nabi alaihi salatu man adraka raka'ah min salatil asr qabla ghurub syams faqad adraka al asr barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari itu tenggelam terbenam maka dia telah mendapatkan salat asar Baik. Insyaallah kita akan masuk pada pertemuan kali ini ke kitab yang baru yaitu kitab Shalah. Qala hafidhahullah taala bismillahirrahmanirrahim babun fi wujubi salawatil khams. Bab tentang kewajiban salat lima waktu. <clears throat> Sebagaimana yang telah kita lewati bahwa tartib kitab-kitab fikih ya. Itu tartibnya tartib arkanul Islam. Dan di sini dijadikan solat yaitu setelah kita bertaharah karena tidak sah solat apabila tidak dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima solat seorang hamba apabila dia mempunyai hadas sampai dia bersuci. Kemudian apabila sudah selesai pembahasan tentang taharah, tentang tayamum, tentang pembatal-pembatal wudu, tentang tata cara wudu, kemudian ketika sudah selesai, maka masuk ke kitab yang baru yaitu kitabu sholat. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim bab tentang kewajiban-kewajiban sholat lima waktu. Berkata Fidahullah Ta'ala As-salah hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Wa qad syari'at ala akmali wujuhil ibadah wa ahsaniha. Berkata hafizahullah taala bahwa salat adalah merupakan termasuk dari rukun Islam. Nah, sesuatu yang urgent, sesuatu yang ditekankan dari rukun-rukun Islam. Ba'da syahadatain, setelah syahadatain. Wa qad syuri'at ala akmali wujuhil ibadah wa ahsaniha. Dan salat itu disyariatkan ala akmali wujuh. Yaitu wujud amal ibadah yang sempurna. Wa ahsaniha. Dan juga yang paling baik. Yang paling bagus وقد تضمنت هذه الصلاة كثيرا من أنواع الإبادة من ذكر الله من ذكر لله وتلاوة لكتابه وقيام بين يدي الله وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير berkata الله تعالى bahwa di dalam salat tadammanat hadhihi salah katsirun min anwa'il ibadah. Di dalam salat itu memuat kathir banyak sekali dari macam-macam ibadah di dalamnya. Di sini Syekh Saleh Fauzan menyebutkan yang diantaranya min zikrillah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watin di kitabihi. Membaca Al-Quran di dalamnya. Wakiyamin qiyamin baina yadillah. Dan seseorang senantiasa berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Warukuin ruku. Dan sujud. Wa du'ain, dan doa di dalamnya. Wa tasbihin, dan bertasbih di dalamnya. Wa takbirin, dan bertakbir di dalamnya Wahia ra'sul ibadat al-badaniyah. Dan ini adalah merupakan solat merupakan induk induk dari ibadah al-badaniyah. Ibadah badaniyah yang diantaranya solat ibadah badaniyah. Di juga di sana ada ibadah badaniyah seperti berpuasa. Dan di sana ada ibadah al-maliyah, ibadah yang berkaitan tentang harta. Yaitu tentang zakat. Ini ibadah al-maliyah. Ada ibadah yang mengandung dua ibadah al-maliyah dan ibadah al-badaniyah, dua. Yaitu melaksanakan haji. Sebagaimana dalam rukun Islam, hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu wasallam di antara rukun Islam yaitu haji man istata'a ilaihi sabila yang sanggup baginya untuk melaksanakan haji. Sanggup di sini bukan hanya sanggup badannya saja, tapi dia mampu mempunyai harta untuk melaksanakan haji. Sehingga ibadah, ada ibadah badaniyah, ibadah maliyah dan juga ada yang mencakup keduanya ibadah maliyah dan ibadah al-badaniyah. Dan salat Syekh Soleh menyebutkan termasuk dari induk ibadat al-badaniyah. Kenapa? Karena yang pertama dijadikan salat adalah merupakan rukun Islam. Yang kedua, setelah syahadatain. Yang kedua, diwajibkannya salat itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pelantara Jibril alaihi salatu wasallam. Dengan ini salat adalah merupakan induk dari ibadah. Induk dari dari ibadah. <clears throat> ibadah al-badaniyah. Walam takhlu minha syari'atu rasulin min Rasulillah min rusulillah dan tidak ada syariat seorang rasul pun yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengerjakan sholat di dalamnya. Nah. Dan di sana terdapat dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa sholat adalah merupakan yang pertama kali amalan seseorang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat. Berdasarkan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Awwal ma yuhasibu bihin nas yaumal qiyamah min a'malihim as-salat." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan manusia yaitu sholat. Kalau sholatnya baik, maka baik pula amalan yang lainnya. Sehingga dalam perkara ini, perkara sholat ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Dijadikan sholat adalah hukum Islam yang kedua. Tadi disebutkan, dikarenakan sholat adalah merupakan ra'sul ibadah. Kemudian karena sholat adalah suatu amalan yang sering terulang-ulang dalam keseharian kita. Sehingga dijadikan rukun Islam yang kedua. Salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Belum salat sunnahnya. Belum salat yang berkaitan tentang salat jenazah. Salat gerhana. Salat idain, idul fitri dan idul adha banyak yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Nah, berbeda dengan zakat. Kewajiban zakat itu sampai satu haul. Zakat bahimatul an'am dan juga zakat uh, emas perak itu apabila sudah sampai satu tahun. Kita tunggu satu tahun. Begitu juga asyam dijadikan rukun Islam berpuasa rukun Islam yang keempat karena kewajiban dalam melaksanakan puasa hanya puasa Ramadan saja. Yang dilakukan dalam satu tahun cuma satu bulan. Kemudian rukun Islam yang kelima yaitu haji, kewajibannya hanya satu kali dalam seumur kita. Satu kali dalam seumur kita. Allah ta'ala. وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء بخلاف سائر الشرائع فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله عز وجل berkata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala bahwa salat Allah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu penutup para nabi Lailatul Mi'raj fis sama ketika malam Mi'raj di langit ketika malam Mi'raj di langit sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim itu kisah Nabi alaihi salatu surah Mi'raj dan diwajibkan ketika Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bikhilafi syair syara'i berbeda dengan syariat-syariat yang lainnya yaitu melewati Jibril alaihi salatu wasallam. Akan tetapi salat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadalla dzalika ala 'azmatiha. Ini menunjukkan tentang keagungan salat. Wa ta'akkada wujubuha wa makanatuha 'inda Allah 'azza wa jalla. Dan kewajiban yang ditekankan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa qad jaa fi fadliha wa wujubiha ala a'yani ahadith katsira wa fardiyatuha ma'lumah min ad-din al-islam bid-darurah berkata hafizahullah taala dan telah datang keutamaannya kewajibannya alal a'yan dalam setiap individu ahadis kathir. Hadis yang sangat banyak sekali. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat untuk melaksanakan sholat sebutkan oleh para ulama lebih dari 60 kali. Wa aqimus sholat. ahammiyah dikarenakan keutamaan di dalamnya. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diwajibkan kepada setiap individu dalam kewajiban-kewajiban salat. Nah, sehingga Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan di dalam hadis Malik bin Huwairits radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada setiap individu yang telah akil balik untuk melaksanakan salat sebagaimana salatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita bisa mengetahui salatnya Nabi alaihi salatu wasallam? tentunya dengan hadis-hadis yang datang kepada kita. Hadis-hadis yang sahih tentang sifat salat Nabi sallallahu wasallam, baik salat sunnah ataupun salat wajib ataupun salat-salat yang lainnya, Idul Fitri, Idul Adha dan juga yang lainnya, itu semuanya telah diajarkan oleh Nabi alaihi Semua sudah diajarkan oleh Nabi alaihi tidak ada perkara sedikit pun kecuali Nabi alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semuanya. Karena ibadah ini adalah merupakan ibadah taufiqiyah. Apa itu taufiqiyah? Semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sehingga tidak boleh seseorang menambah-nambahkannya atau mengurang-uranginya itu semuanya sudah pokok sudah terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Qala hafizahullah taala wa fardiyatuha ma'lumah min dinil Islam bid dan kewajibannya adalah diketahui dari agama Islam bid Sehingga kita di dalam mengetahui salat di sini sesuatu yang darurat yang meski kita ketahui bahwa solat adalah merupakan rukun min arkanis solat. Faman jahadaha faqadir tadda ala dinil Islam. Barang siapa yang mengingkari kewajiban solat, maka dia telah murtad. Keluar dari agama Islam. Yustatabu dipaksa untuk bertaubat fa intaba apabila dia bertaubat wa illa kutila bi ijma'il muslimin kalau tidak maka dibunuh diperangi bi ijma'il muslimin dengan ijma para ulama karena keagungan salat di sini tidak boleh dipermainkan seseorang yang mengingkari rukun Islam itu telah, telah dia telah mengingkari dari pondasi-pondasi Islam. Karena rukun Islam adalah merupakan pondasi. Karena apabila mengingkari satu saja, mengingkari sholat, atau kewajiban zakat, atau puasa atau haji, maka dia telah mengingkari pondasi dari pondasi Islam. Dan di sini sebutkan, faman jahadaha faqadir tadda an dinil Islam. Dia telah murtad dari agama Islam. Wasala fil lughah ad-du'a. Salat di dalam bahasa secara bahasa maknanya adalah ad-du'a. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa taala wa wasalli alaihim ay ud'u lahum doakanlah mereka salat secara bahasa yaitu ad-doa. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa shalli alaihim ud'u lahum. Dan juga bahwa salat secara bahasa bimana ad-doa berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi salatu Yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwa Nabi alaihi salatu mengatakan Ida du'ya ahadukum fal yujib. fa in kana sha'iman yusalli, wa in kana muftiran yutim. Salat itu secara bahasa maknanya doa sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam Ida du'ya ahadukum apabila kalian diundang diundang ini diundang walimah falujib maka datangilah fa in kana shaiman falyusalli apabila kalian dalam keadaan berpuasa falyusalli wa in kana muftiran falyut'im apabila kalian tidak berpuasa maka makanlah para ulama menyebutkan Jumhur ulama menyebutkan makna fal yusalli yaitu artinya fal yad'u lahum. Doakanlah mereka. Doakanlah mereka dengan ampunan. Doakanlah mereka dengan al-barakah. Sebagaimana doa Nabi alaihi wasallam kepada kedua mempelai. Mengatakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fil khair. Di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, idza duya hadukum falyujib wa in kana shaiman, apabila dalam keadaan berpuasa falyusolli. Mana falyusolli di sini yaitu doakanlah mereka dengan maghfirah, dengan al-barakah. Nah, sebagian manusia mereka yang mengingkari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yaitu dari kelompok-kelompok sesat itu kelompok ingkar sunnah mereka tidak melaksanakan sholat ketika ditanya kepada mereka kenapa kalian tidak melaksanakan sholat jawaban mereka sholat kan secara bahasa doa sehingga kita tidak perlu ruku, sujud, tahiyat. Kita cukup berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk dari sholat. Maka ini adalah merupakan pemikiran-pemikiran yang sesat. Secara bahasa, naam. Bahwa sholat adalah mimana doa. Tetapi secara istilahan itu berbeda. Secara istilahan, yaitu perbuat ucapan, perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu secara istilahan. Sehingga mereka ibadahnya, sholatnya cukup berdoa. Tidak perlu kita ruku, sujud, tahiyat. Cukup kita berdoa, selesai sholat kita. Mereka yang ingkar-ingkar sunnah yang tidak mempercayai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bantah kepada mereka bahwa secara bahasa doa akan tetapi secara istilahan sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala wa ma'naha fi syar' aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun takbir muhtatamatun bitaslim. Ini makna salat secara istilahan. Sehingga seseorang jangan mengambil secara bahasanya saja. Tetapi ambil secara istilahannya. Karena yang dipakai dalam pokok ibadah yaitu istilahannya. Ini sebagaimana di sini disebutkan oleh Shalih Fauzan taala yaitu akwal ucapan-ucapan. yakni baca doa istiftah, membaca Al-Fatihah, membaca zikir-zikir ketika ruku, membaca zikir-zikir ketika sujud. Ini semuanya akwal. Wa af'al. Apa itu af'al? Gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan. Berdiri, ruku, sujud. Dan juga yang lainnya. Makhsusatun yang khusus Kenapa yang di sini sebutkan yang khusus? Karena tidak semua ucapan-ucapan itu boleh diucapkan ketika sholat. Hanya ucapan-ucapan sholatnya saja. Hal ini sebagaimana Nabi Alaihissalatu Wassalam ketika sholat para sahabat sholat bersama Nabi Alaihissalatu ada yang bersin kemudian mengatakan Alhamdulillah ada yang menjawab ya rahmukallah. Bahkan ketika para sahabat alaihi salatu wassalam salat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam satu dengan yang lain ngobrol ketika salatnya. Kemudian turun ayat bahwa salat itu ucapan-ucapan yang khusus, gerakan-gerakan yang khusus Kemudian Nabi Shallallahu Wasallam menegur, yakni ketika diucapkan Yarhamukallah, Alhamdulillah, Nabi mengatakan sesungguhnya solat ini tidak boleh terdapat ucapan manusia. Karena solat ini adalah takbir, tasbih, tilawatul Quran. Bahkan Nabi Shallallahu Wasallam ketika ada orang yang mengucapkan salam, beliau ketika solat Nabi tidak mengucapkan waalaikumsalam. Tidak menjawab waalaikumsalam. Nabi hanya menggerakkan tangannya saja. Sebutkan oleh para sahabat. Bagaimana Nabi SAW ketika seseorang menjawab salam? Sahabat mengatakan seperti ini. Gerakannya. Hanya dengan gerakan. Tidak dengan ucapannya. Ketika sudah selesai sholat, maka kita jawab, Waalaikumsalam. Padahal menjawab salam hukumnya adalah wajib. Akan tetapi di dalam solat tidak boleh seseorang menjawab salam. Kenapa? Karena di dalam solat di sini sebutkan akwal, yaitu ucapan-ucapan yang khusus. Wa'af'al dan juga gerakan-gerakan yang khusus yang dikerjakan di dalam solat, Yaitu berdiri. Dan juga ruku, sujud, Duduk di antara dua sujud. Ini semuanya gerakan-gerakan salat yang khusus dilakukan ketika seseorang salat. Sehingga seseorang tidak boleh ruku kepada manusia ataupun sujud kepada manusia. Tidak boleh. Karena ruku adalah ibadah yang hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sujud juga merupakan ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ketika bertemu satu dengan yang lain jangan menundukkan seperti orang ruku. Karena ini menyerupai ruku. Atau bahkan bersujud, jelas itu haram, mayajus. Ruku adalah ibadah, sujud adalah ibadah yang dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muftatahatun bitakbir yang dimana sholat dimulai dengan takbir. Takbir di sini adalah takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Para ulama menyebutkan dinamakan takbiratul ihram yang asalnya boleh dilakukan di luar sholat, maka di dalam sholat menjadi haram. Contohnya, boleh kita makan di luar sholat. Boleh kita minum di luar sholat. Berbicara dengan saudaranya silahkan di luar sholat. Tetapi di dalam sholat hukumnya haram. Maka dinamakan takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Tidak boleh seorang di dalam sholat tertawa. Tidak boleh seorang di dalam sholat makan. Atau sholat sambil minum mayajus. Haram. Muhtatamatun taslim Yang diselesaikan dengan taslim. Nah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam Miftahu salah tahur wa takbiruha tahrim wa tahrimuha takbir miftahu salat tahur wa tahrimuha takbir wa taslimuha wa tahliluha at-taslim. Miftahu salat tahur. Kuncinya salat adalah dengan bersuci. Tahrimuha takbir. Tahrimuha takbir yaitu yang dimulai dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha taslim. Wa tahliluha taslim makna wa tahliluha taslim sesuatu yang diharamkan di dalam salat ketika sesudah salam halal bagi dia untuk melakukannya. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada air di pinggir, langsung minum, silahkan. Karena sudah selesai sholatnya. Maka dinamakan watahliluha taslim. Naam. Aqwalu wa af'alun makhsusatun muhtatatun bitakbir. Wa muhtatamatun bitaslim. Ditambah ta'abudan lillahi ta'ala dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini perlu kita perhatikan bahwa salat di sini di samping ucapan yang khusus, perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir yang diakhiri dengan taslim ta'abbudan lillah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan rasa ria. Ibadah yang hanya ingin dipuji oleh orang lain. Kalau ada yang melihat khusyuk ibadahnya. Kalau tidak ada yang melihat super kilat ibadahnya. Akan tetapi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah dalam rangka ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Dalam rangka ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melihat ataupun tidak ada yang melihat dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summiyat bidzalika liishtimaliha 'ala ad-du'a. Fal musalli la yanfaqu an du'a'i ibadah aw thana'in aw talab. Summiya bidzalika dinamakan Salat tadi yaitu akwal af'al maksusatun bit maksusatun bit muftatatun bit takbir muftatamatun bit taslim dinamakan tadi dikarenakan mencangkup di dalamnya doa. Fal musalli la yanfaqu an du'ail ibadah. Orang yang salat tidak lepas dari doa ibadah. Au sana atau pujian kepada Allah au talab atau memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini, seseorang apabila ingin sholatnya khusyuk, maka dia perhatikan dari bacaan-bacaan sholat yang dia ucapkan. Karena seseorang apabila dia mengetahui apa yang dia ucapkan, maka akan timbul dalam hatinya rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sholat, yang dimulai dengan takbir, kemudian membaca doa istiftah. Doa istiftah di sini walaupun hukumnya sunnah, akan tetapi di dalamnya mengandung pola permintaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang ketika membacanya itu harus tahu maknanya, harus tahu artinya, karena kita kita salat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus mengetahui apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat yang dimulai dengan doa istiftah, doa Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina ya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqini min ya kama yunaqqa thabul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wal salji wal barad. Di dalam doa istifta itu mengandung doa yang sangat besar sekali. Permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihapus dosanya. Allahumma ba'id ya Allah jauhkanlah baini wa baina khotoyaya antara aku dengan dosa-dosaku Kama ba'atha bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara barat dan timur. Allahumma naqqini min khotoyaya, ya Allah bersihkanlah dosa-dosaku. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Allahumma ghsilni min khotoyaya, ya Allah cucilah dosaku, bersihkanlah dosaku bil ma'i wasalji wal barad dengan air wasal dengan air salju wal barad dengan air dingin permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam salat agar khusyuk dalam salat kita kita pahami dalam doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala baik ketika membaca doa istiftah baik ketika ruku mengucapkan subhanallah rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Baik ketika bangkit dari ruku, Rabbana walakal hamdu. Baik ketika sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat dan juga lain sebagainya, kita mengetahui makna di dalamnya. Karena doa seorang hamba itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan qasamtu shalah baini wa bainal abdi nisfain Aku bagi antara salatku dengan hambaku qasamtu shalah baini dibaginya salat seorang hamba denganku nisfain setengah-setengah Idza qala abdi Apabila hambaku mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hamadani abdi. Telah memuji hambaku. Ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asna alaiya abdi. Telah memuji hambaku Maliki yaumiddin sampai dari akhir surat Al-Fatihah itu semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika salat jangan terburu-buru. Membaca Al-Fatihah dengan cepat sekali. Alhamdulillah Akan tetapi bacalah dengan tertil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Nabi Alaihissalam ketika membaca Al-Quran, beliau baca satu ayat satu ayat. Bahkan Nabi Alaihissalam ketika sholat melewati ayat yang berkaitan tentang rahmat, beliau berhenti sejenak. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Allahumma ini as'aluka kami rahmatik. Dan Nabi SAW apabila melewati yang berkaitan tentang siksaan, Adab. Nabi berhenti sejenak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari adabnya. Allahumma inni a'udzubika min adab. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu di dalam salatnya. Memperhatikan ayat-ayat di dalamnya sehingga timbul rasa khusyuk seseorang ketika ketika salatnya. Taib. Falidalika sumiyat salatan. وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف dan diwajibkan ketika malam Isra sebelum hijrah khamsu khamsu salawat yaitu lima waktu fil yaumi wa lailah dalam satu hari satu malam bidukhuli awqatiha ala kulli muslim mukallafin dengan masuknya waktu salat pada setiap muslim mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf yaitu akil balik berakal dan juga telah balik. Ini maknanya mukallaf. Qala hafidhahullah taala. Qala taala Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ay mafru ay mafruḍan fi fil awqat allati bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa fi'lihi Berfirman Allah Subhanahu wa taala Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta bahwa sesungguhnya salat itu adalah kewajiban-kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ai mafruḍah, itu diwajibkan fil awqat pada waktu-waktu allati bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi dengan ucapannya wa fi'lihi dan juga dengan perbuatannya. Sehingga waktu-waktu sholat adalah merupakan syarat dari sahnya sholat. Seseorang sholatnya khusyuk, wudhu, akan tetapi belum masuk waktu belum waktu belum masuk waktu sholat maka tidak sah sholatnya. Karena sholat adalah merupakan waktu yang telah ditentukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kitaban kuda, yaitu yang telah ditentukan waktunya dan Nabi alaihi salatu telah menjelaskan waktu-waktu salat dengan perputaran alam yaitu ketika waktu salat subuh dengan terbitnya fajar dan telah dia diterangkan oleh Nabi SAW Wasallam seperti apa. Salat buhur ketika masuk zawal, waktu zawal condong matahari. Salat asar yaitu ketika langkah seseorang, ketika bayangan seseorang semisalnya. Salat maghrib ketika matahari terbenam. Salat isya ketika telah hilang ufuk merah di awan. Sehingga waktu itu telah ditentukan semuanya. Sehingga muadzin senantiasa orang yang dipercaya diberikan amanah untuk melaksanakan waktu sholat. Jangan adan yang belum waktu-waktu sholat. Karena muadzin adalah yang memegang amanah. Diterimanya sholat seseorang ketika sholat sudah dikumandangkan adan. Dan pada waktunya sehingga apabila adzan belum masuk waktunya, kemudian orang belum sholat, ya tidak sah wah sholatnya. Nah, karena semuanya telah di, ditentukan. Nah. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus salah. Berfirman Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru dan Tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah mukhlisina lahu dinahu nafa. Kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ketaatannya wa yuqimus shalah dan mendirikan salat. Wa qala ta'ala wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat fi mawadhi'a katsiratin min kitabihil karim. Di dalam banyak ayat disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi disebutkan sekitar 60 lebih ayat yang berkaitan tentang kewajiban melaksanakan solat. Wa qala ta'ala qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus sholat. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman untuk mendirikan solat. Wa qala subhanahu wa ta'ala فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون Walahul hamdu في السماوات والأرض عشيا وحين wa Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Fasubhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala." Maka bertasbihlah kepada Allah. Fasubhanallah hina tumsuna. Ketika kalian berada pada waktu petang, wahina tusbihun dan ketika kalian berada di waktu subuh, walaul hamdu fis samawati wal ard. Dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Asyian wahina tudhirun. Dan di waktu kamu berada pada petang hari, wahina tudhirun dan di waktu kamu berada di waktu duhur. Faman ata alaihi waktuha wa huwa balighun aqil wajabat alaih illa haidun wa nufasa. Maka apabila telah datang waktu salat wahwa wahwa balik akil dan dia sudah balik. Dia sudah akil wajabat alaih maka wajib untuk melaksanakan salat. Illa haidun wa nufasa. Kecuali perempuan yang haid dan juga perempuan yang mengalami nifas. Fala tajibu alaihima. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. Ini kepada haid dan nufasa. Wala yaqdiyaniha idza taharata ijma'an dan tidak mengqadanya ketika mereka kedua-duanya sudah suci ijma' para ulama. Wa man kana za'il al-aql binaumin aw igma'in wa nahwihi wajaba alaihi al hina yashu. Barang siapa ya zawal akal, hilang akalnya. Binaumin dengan tertidur, au ighma atau pingsan ataupun yang lainnya, wajaba alaihil qadahina yashu, wajib untuk mengqadanya ketika dia ingat. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man nasiya salatan falyusalliha idza taqaraha. Barang siapa yang lupa dalam melaksanakan salat, maka salatlah ketika dia ingat. La kafarata laha ila dzalik, tidak ada kafarahnya kecuali langsung untuk melaksanakan salat. Hadis muttafaqun alaih. Wa qala ta'ala wa aqimus salat. Wa aqimis salah li dzikri dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, keutamaan dalam melaksanakan salat yaitu seseorang akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan salat adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ketika hari Jumat ya ayyuhalladzina amanu idza du'iya idza nudiya alaihimussalam yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah Wahai orang-orang yang beriman, apabila digumandangkan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka datangilah. Wadarul bayi dan tinggalkanlah jual beli. Karena panggilan Allah, karena panggilan sholat adalah panggilan Allah. Hayya ala sholat, marilah kita sholat. Sehingga seseorang yang ibadahnya hanya kepada Allah, ta'abbulan lillah ketika dia berada di mana saja mendengar panggilan adzan hayya 'alas salah, dia langsung mendatangi masjid, langsung melaksanakan salat. Karena itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakarha rawahul muslim barang siapa yang tertidur min salatin dari salat au nasiyaha atau lupa falyusalliha idza dzakaraha maka salatlah ketika dia dia ingat rawahu muslim nah baik, Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini insyaallah taala.